Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, dan senantiasa selalu memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Manusia hamba Allah yang sangat fakir, sangat butuh kepada Allah. Manusia yang sangat lemah, do'if, kita ini minal du'afa, orang-orang yang lemah, yaitu selalu membutuhkan pertolongan Allah, selalu membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu berbuat zalim kepada diri kita, selalu melakukan dosa dan ini merupakan tabiat manusia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at setiap anak Adam nanti akan melakukan kesalahan dan orang yang paling baik di antara orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang tidak mau melakukan dosa, tidak melakukan dosa satu kaum, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Yang melakukan dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, mereka minta ampun kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ibada lam yutnibu la khalaqallahu khalqan yutnibun, thumma yastaghfiruna thumma yaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim." Seandainya hamba-hamba Allah tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang lain di mana mereka melakukan dosa kemudian tidak berhenti di situ akan tapi mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang maka memang merupakan tabiat manusia melakukan kesalahan meskipun demikian janganlah kita selalu mencoba untuk terjerumus kesalahan. Akan tetapi ketika kita berada di kesalahan, melakukan dosa, maka kita jangan sampai berputus asa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina asrafu 'ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang melampaui batas, selalu berbuat dosa, mendolimi diri mereka sendiri, maka Katakanlah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian la taqnatu min rahmatillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa sesungguhnya mengampuni semua perbuatan dosa. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang at-taubah yaitu makna at-taubah, kemudian perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan juga perintah-perintah dari ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kita wajib untuk minta ampun kepada Allah. Wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Minta ampun kalian kepada Rabb kalian. Kemudian bertobatlah kepadanya. Maka perintah-perintah bertobat ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya Bagaimana Nabi bersabda Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ya ibadi innakum tuh, Ya ibadi إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah siang dan malam, dan aku mengampuni perbuatan dosa semuanya itu, maka mintalah kalian ampunan kepada aku. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah syarat-syarat bertobat. Maka syarat bertobat adalah ikhlas, kemudian menyesal, meninggalkan perbuatan salah tersebut, dan tidak mengulang kembali, memiliki kekuatan, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Dan apabila perbuatan dosa berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus dikembalikan kepadanya. Karena anak Adam haram atas yang lainnya tiga perkara, yaitu darah, harta, dan harga dirinya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullul muslim adalah muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslim." Tidak muslim atas muslim yang lainnya haram, darah, harta, dan harga dirinya. Berkata muallif, penulis berkata, "Wa manzilut taubati awalul manazil, wa usatuha wa akhiruha, fala yufarikuhu al-'abdu as-salik wa la yazalu fihi ila al-mamat." Kedudukan taubat dalam Islam adalah merupakan perkara yang pertama kali harus ada dalam kehidupan manusia dan juga di tengah-tengahnya dan juga di akhirnya. Artinya taubat ini hendaklah ada pada kita di awal kita ketika menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang memiliki kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada kita sekalian. Kemudian juga di tengah perjalanan hidup kita sampai di akhir maka tidak boleh seorang hamba untuk melepaskan dirinya dari dari tobat kepada Allah sampai dia meninggal dunia ini, meninggalkan dunia ini. Wa irtahala ila manzilin akhar irtahala bihi. Kalau dia pindah ke tempat yang lain, pergi satu tempat yang lain, maka hendaklah bawalah at-taubah ini. habahu ma'ahu. Hendaklah bersama selalu dengan at-taubah ya wanazala bihi fattaubah ya bidayatul abdi wa nihayatuh maka hendaklah dia jadikan tobat awal dan akhir dari segalanya wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia seorang yang melakukan dosa pada hakikatnya telah menganiaya dirinya Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yata'adda hududallah faqad dhalama nafsah." Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, yakni melakukan perbuatan dosa, maka pada hakikatnya dia telah menganiaya dirinya. Dan ketika seorang telah menganiaya dirinya, maka dia akan merasa sakit. Namun, bagi siapa mereka yang merasakan sakit ketika dia melakukan dosa, bagi orang yang imannya kuat dalam hatinya. Sebab Nabi mengatakan sebagaimana sering kita dengarkan hadis man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyatuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang senang melakukan kebaikan dan sedih ketika dia melakukan keburukan, itulah orang beriman. Namun apabila seseorang ketika melakukan perbuatan dosa, Lalu dia tidak menyadari, tidak merasa bahwa ia telah menyakiti dirinya, benar-benar hatinya telah sakit. Maka dengan taubat diharapkan menjadi obat bagi kita. Meskipun kita tidak melakukan dosa menurut pikiran kita, tapi hendaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, orang yang diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Beliau pun mengatakan bahwa demi Allah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam yaitu sebanyak 100 kali. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum mi amarrah rawahu muslim wahai manusia bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampun kepadanya sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari seratus kali dalam riwayat yang lain wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min sab'ina marrah rawahul bukhari Demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya sudah diampuni, yang lalu dan akan datang, beliau masih minta ampun dan bertobat kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Maka perbanyaklah kita untuk istighfar di mana saja kita berada di tempat-tempat yang sekiranya di situ tidak dilarang untuk berzikir kepada Allah karena kita tidak tahu kapan ampunan Allah turun dan kita tidak tahu di mana ampunan Allah turun. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadus Salihin beliau mengatakan kalau Nabi minta ampun kepada Allah sehari seratus, bagaimana dengan kita? Maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah dari perbuatan dosa kita karena tidak tahu kata beliau di mana dan kapan ampunan Allah turun kepada kita. Sehingga jangan sia-siakan ketika kita diberikan kesadaran oleh Allah, mengingat dosa-dosa kita dan mengingat kesalahan kita untuk segera bibirnya basahi dengan Astagfirullah wa atubu ilaih atau dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ana ala hadika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Maka kita berbanyak minta ampun, mohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Karena orang-orang yang bertobat, Allah menjanjikan kepada mereka akan dihapus dari segala dosanya. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertobat dari dosanya, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. bagaimana riwayat dari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami'us Saghir. Dan orang yang bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan kebaikan-kebaikan Ya. Illa man taba wa amana wa amila salih wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti kejahatan mereka dengan kebajikan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka orang yang bertobat kepada Allah akan dihapuskan dosanya. Jangan sampai putus asa. Saudara berhentilah berbuat dosa. Coba kita berhenti sejenak berpikir dan berpikir apa yang sudah kita lakukan. Berpikirlah bahwa kita akan menuju kepada kematian. Berpikirlah dan berimanlah bahwa kematian pasti akan tiba. Apakah setelah kematian akan tiba kemudian kita akan mengatakan ya Allah aku bertobat? Walaisatit taubatu lil tidaklah buka, bukanlah tobat itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan ya setit taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an bukanlah tobat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan hingga datang kepadanya kematian yaitu mau naza lalu mengatakan ya Allah aku mau bertobat sekarang maka terlambat orang yang seperti itu. Maka selagi kita diberikan oleh Allah kesehatan, selagi kita diberikan oleh Allah peluangnya waktu, diberikan oleh Allah kelapangan dalam rezeki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu masih muda, maka hendaklah pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan janganlah berputus asa saudaraku dari perbuatan dosa. Karena Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita. Bahkan Nabi SAW bersabda Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi, Ya bena Adam, ya, Lau ataitani bi kurabil ardi khataya, Thumma laqitani la tushrik bi syai'a, La ataituka bi kurabiha maghfiratan, Rawahu Tirmidhi, Wa qala hadithan hasanun gharib. Wahai anak Adam, tanda yang kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Oleh karena itu, jangan berputus asa, dan jangan sekali-kali mengkerdilkan orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Dan jangan menciutkan nyali orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Dan Allah bahagia, senang kepada orang-orang yang bertobat. Bahkan senangnya Allah kepada orang yang bertobat melebihi senangnya seseorang yang memiliki kendaraan berupa onta yang di atasnya penuh dengan bekal lalu lepas onta darinya hilang entah kemana dicari ke sana kemari tidak didapatkannya sehingga dia putus asa lalu duduk di bawah pohon dan dia menunggu dan tertidur di situ. Kemudian tiba-tiba tunggangannya beserta perbekalannya lengkap di depannya. Karena gembiranya dia mengatakan, Ya Allahumma anta abdi wa ana rabbuki. Allah, engkau hambaku. Dan aku adalah Tuhanmu. Bagaimana dalam sebuah hadis. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an qala dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu taala an, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allahu afrah bi 'abdihi min ahadikum taqatu ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah." Muttafaqun alaih. Bahwa Allah lebih gembira kepada taubat hambanya di antara kalian Ya, di, di antara kalian dibandingkan dengan di antara kalian yang kehilangan ontanya. Ya, sehingga ontanya tersesat di tempat yang tanah lapang. Ya, mutafakun alaih. Dalam riwayat Muslim dikatakan lallahu asyaddu farhan bi taubati abdih hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala roha ala rahilatihi bi ardi falah. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Fa'isa minha فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم Sungguh Allah lebih gembira kepada taubat hamba ketika dia bertobat kepadanya dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian yang kehilangan tunggangannya di tanah yang tandus lepas darinya padahal di tunggangannya itu ada makanan dan minuman untuknya sehingga orang tersebut putus asa kemudian dia mendatangi sebuah pohon berlindung di bawah naungan pohon itu dan dia putus asa dari tunggangan yang hilang, maka ketika dia berada di tempat tersebut, tiba-tiba tunggangannya datang kepadanya, berada di depannya, tidak kurang sedikit pun apa yang ada di atas tunggangannya itu. Lalu sangat gembira orang tersebut melihat tunggangannya berada di depannya. Karena gembiranya, lalu dia mengambil kekang tali tali kekang dari kendaraan tersebut lalu mengatakan ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu dia mengucapkan hal itu salah ya disebabkan apa karena saking gembiranya karena terlalu gembiranya sehingga dia mengatakan perkara tersebut maka Allah Subhanahu wa taala lebih gembira kepada hamba yang mau bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan dibandingkan dengan orang tadi. Subhanallah, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika orang itu berbuat dosa para jemaah, ketika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan untuk dirinya sendiri. Ketika berbuat dosa, yang rugi bukan Allah. Ketika dia melakukan kebaikan, yang untung bukan Allah, tapi semuanya kembali kepada hamba itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhrakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atfal bi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir baik jin dan manusia dari permulaan Nabi Adam sampai yang terakhir baik jin maupun manusia semua melakukan ibadah kepada Allah bertakwa kepada Allah apa kata Allah hal ini tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku artinya ketika seseorang itu melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah maka pada hakikatnya dia telah melakukan kebaikan untuk dirinya, bukan Allah yang diuntungkan. Dan sebaliknya ketika seorang tersebut melakukan perbuatan dosa, maka pada hakikatnya dia telah melakukan atau merugi dirinya, bukan Allah yang rugi. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis kursi, "Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidun minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan yang terakhir sampai terakhir baik jin dan manusia semua mereka durhaka kepada Allah, tidak melakukan perbuatan taat bahkan semuanya melakukan perbuatan dosa, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, Bukan Allah yang diuntungkan, tapi kebaikan itu kembali kepada dirinya. Dan ketika orang tersebut melakukan perbuatan dosa, jemaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini, ketahuilah Allah tidak rugi. Allah tidak merasa dikurangi kekuasaannya. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah karena saudara berbuat dosa. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah karena engkau melakukan zina. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah karena engkau melakukan korupsi. Tidak berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah karena engkau tidak mau mengerjakan ketaatan, meninggalkan sholat, tidak mau haji, makan harta riba. Semua kerugian kembali kepada kalian. Semua yang rugi kembali kepada anda semuanya, kepada kita sekalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على afjar قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, jin dan manusia semuanya itu durhaka kepada Allah, maka itu tidak sedikit pun mengurangi dari kekuasaan Allah Rabbul Alamin dan Allah Subhanahu wa taala gembira kepada orang yang mau bertobat dari dosanya. Di mana itu tidak merugikan Allah, merugikan dirinya, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tapi merugikan kepada orang itu. Namun ketika dia mau bertobat, mau kembali kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesal dari perbuatan dosanya, tidak ingin memiliki kekuatan yang sangat keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa, mengembalikan hak-hak orang-orang yang telah diambil hartanya, telah dinodai kehormatannya, telah ditumpahkan darahnya, maka orang seperti ini Allah gembira padanya, bahkan kegembiraan Allah kepada orang tersebut melebihi dibandingkan dengan orang yang kehilangan ontanya, bersama perbekalannya di tanah padang pasir yang tandus sehingga dia putus asa kemana hendak mencari kematian yang ada di depan matanya lantas dia duduk di bawah pohon tiba-tiba datanglah tunggangannya berserta dengan perbekalannya karena gembiranya orang tersebut mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kapan lagi kita mau bertobat kepada Allah? Apakah menunggu ketika nazak sudah mau menarik kita? Apakah menunggu ketika kita disumpal dengan tanah? Karena memang manusia itu tidak akan pernah merasa kenyang dari nafsunya, tidak akan pernah merasa puas dari nafsunya ketika dia memiliki emas satu bukit, satu lembah pingin dua, punya mobil satu, pingin dua, punya dua, pingin tiga, dan seterusnya. Hanya tanahlah yang menutupinya ketika masuk ke dalam mulutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa orang-orang itu selalu menginginkan seandainya dia punya dua lau anna libni adam wadiyan minad dahab ahabba an yakuna lahu wadiyan seandainya an Adam itu punya emas ya di satu lembah maka dia pingin dua lembah dari emas tersebut ya seandainya dia punya rumah satu pingin dua punya dua pingin tiga punya tiga pingin empat dan seterusnya dan seterusnya walam yam walan la fahu illa turab dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya tidak akan berhenti dari itu kecuali kematian. Wa yatubullah ala man taba muttafaqun alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, hendaklah jadikan at-taubah ini bagai pengobat, bagi obat bagi hati-hati kita yang sudah keras, bagi hati kita yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa dirinya bersih dari dosa. Nabi saja beliau selalu mohon ampun kepada Allah di hari semalam Allah la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah aku mohon ampun kepada Allah setiap harinya dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali maka orang-orang yang mau bertobat kepada Allah akan dihapuskan dosanya seperti orang yang nggak punya dosa. at ibu minatam dzambi kamal la Orang yang bertobat kepada Allah maka orang tersebut seperti yang tidak punya dosa. Dan ketahuilah orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah ya, maka akan diberikan sanksi baik di dunia dan kalau dia belum minta ampun kepada Allah akan diancam dengan sanksi di akhirat. Diancam, artinya bisa mendapatkan ancaman atau mendapatkan ampunan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan bisa mematikan hati kita dan akan mewariskan kepada pelakunya yaitu kehinaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Eh, sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan, "Ra'aitu dunuba tumitul quluba." Ra'aitu dunuba tumitul quluba. Wa qad yurisulna itmanuha. Wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khairu nafsika isyanuha. Aku melihat dan memandang bahwa perbuatan dosa itu bisa meracuni hati, bisa membunuh hati dan akan mewarisi keinginan kepada pelakunya. Dan aku melihat bahwa meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati dan akan lebih baik bagimu untuk tidak mengindahkannya. Maka ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mengalami kekeringan dalam hatinya. Dia akan mengalami kesedihan namun kalau dia ketika melakukan dosa tidak mengalami kesedihan, tidak merasa menyesal dari perbuatan dosa itu, ketahuilah bahwa hatinya sudah mengering, bahkan sudah mengeras, sehingga tidak bisa menerima kebenaran dan tidak tidak bisa merasakan sakitnya ketika dia melakukan dosa. Sebab kalau hati orang itu baik dan hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa sakit ketika dia melakukan dosa sekecil apapun dosa itu. Dia akan merasakan sakitnya. Bahwa dia kenapa dia kenapa saya melakukan ini? Dan selama hatinya baik karena memang hati merupakan ukuran bagi seseorang pada fa inna fil jasadi mudghah wa idza salah wa idza salahat salahal jasadu kullu Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut baiklah semua jasadnya dan apabila rusak rusaklah semua jasadnya. Ingatlah itulah yang namanya al-qalb. Kalau hatinya baik yaitu qalb jantung atau hati. Kalau baik maka dia laksana radar yang sangat sensitif akan bahagia ketika dia melakukan kebaikan dan akan sedih ketika dia melakukan kejahatan. Karena apa? Karena hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Qatadah bahwa hati atau nafsu yang mutmainnah adalah jiwa yang mutmainnah merupakan jiwa yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terutama kepada tauhid asma wa sifat bahwa Allah punya sifat melihat bahwa Allah punya sifat maha mendengar bisikan hati yang ada dalam hati kita Allah maha mendengar ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tubduhu au tukhfuhu yuhasibukum fil kalau kalian menampakkan atau menyembunyikan, maka Allah menghitungnya. Maka di sini orang yang hatinya baik, yaitu pengertian di sini jiwanya yang tenang dan mutmainnah akan merasakan getaran-getaran ketika dia melakukan kebaikan, getaran-getaran kegembiraan yang akan dirasakan. Dan ketika dia melakukan kesalahan, getaran-getaran kesedihan yang akan dia rasakan. Sehingga hatinya menjadi sensitif namun kalau hati sudah berkarat, maka dia tidak akan bisa membedakan yang ma'ruf dan yang mungkar. Dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Bahkan sebaliknya yang batil dikatakan hak dan yang hak dikatakan batil. Maka hendaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena seseorang ketika dia melakukan dosa yang menjadikan ukuran hatinya sebagaimana sudah pernah kita dengarkan bersama bahwa Ibnu Abil Is Hanafi mengatakan dalam syarah Al-Aqidah kadang seorang itu melakukan perbuatan dosa besar karena dia melakukannya dengan perasaan menyesal, perasaan takut kepada siksa Allah, dengan perasaan bahwa memang itu dosa besar, tidak meremehkannya, maka terkadang dia bisa mendapatkan sanksi dan dosa dari dosa besarnya seperti sanksi dosa kecil. Dan sebaliknya, ketika orang itu melakukan dosa kecil, namun hatinya meremehkan dosa kecil itu, tidak menganggapnya, dan dia tidak merasa menyesal dari perbuatan itu, tanpa malu-malu melakukan perbuatan dosa itu, maka bisa mendapatkan sanksi dari dosa besar. Bagaimana kalau dosa besar dilakukan terang-terangan tanpa malu-malu? Memang susah menghadapi orang yang tidak memiliki malu. Kalau kita tidak memiliki malu, tidak memiliki sifat malu, silahkan berbuat semau kita. Kita mau korupsi silahkan. Mau berzina silahkan. Mau durhaka kepada kedua orang tua silahkan. Kalau tidak memiliki malu silahkan berbuat semaumu apa saja. Nabi SAW bersabda, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, Ida lam tastahi fatnah ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian pertama yang dikenal oleh manusia adalah kalau engkau tidak memiliki malu, maka silahkan berbuat semaumu. Jangan bertobat sampai engkau mati. Silahkan terus berada di atas perbuatan maksiat kepada Allah. Dina jalan terus, korupsi jalan terus, meninggalkan sholat. Namun ingat, kematian menunggu kita. Ingat bahwa di alam kubur akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Dan ingatlah bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mulut kita. Akan menjadikan tangan-tangan ini berbicara dan kaki menjadi saksi apa atas apa yang kita lakukan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun. Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka. Kami jadikan tangan-tangan mereka yang berbicara dan kaki mereka menjadi saksi maka silahkan Anda membicarakan kejelekan saudaranya tanpa malu-malu. Habisi harga diri saudaranya tanpa malu-malu. Tapi ingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan harta saudaramu tanpa malu-malu. Tapi ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak harga diri saudaranya tanpa malu-malu. Ingatlah, semuanya akan dimintai pertanggungjawab semuanya akan dikuak, semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, jangan putus asa. Kalau tadi kita berbuat dosa, sekarang pula lah jangan ditunda untuk mengucapkan astagfirullah waktu mulai dan menyesallah, alirkan air mata, menangis kepada Allah, sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Dan jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak. Karena itu semua akan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Kemudian orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diberikan istiqomah ya dan juga akan diberikan dijadikan orang yang sebaik-baik manusia sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani adam kullu bani adam khata wa khairu al khatain at-tawabun sesungguhnya anak Adam setiap anak Adam itu selalu melakukan kesalahan dan yang paling baik dari mereka adalah orang-orang yang mau kembali bertobat kepada Allah Rabbul Alamin oleh karena itu, pendengar raja yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, hendaklah kita menjadi orang-orang yang tidak putus asa dengan rahmat Allah. Kalau kita melakukan kesalahan dan mendolimi, menganiaya kita diri sendiri, hendaklah kita ingat kepada Allah dan mengampun kepada Allah. Karena Allah mengampuni dosa kita. Dan jangan biarkan diri kita berbuat tetap berada di atas kesalahan itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah dan mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang mereka lakukan dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka tidak tetap berada di atas perbuatan dosa itu dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Para jamaah yang bukan Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang segera menyadari dari perbuatan dosa Jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun dosa itu. Perhatikan kepada siapa sebenarnya engkau melakukan perbuatan dosa sebagaimana perkataan Bilal bin bin Muaz, ya, uh, Bilal bin Sa'ad. Maka perhatikan kalau engkau melakukan dosa, jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada Zat yang Maha Agung, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas Malik mengatakan, "Innakum maluna a'malan kalian akan melakukan satu amalan ya di mana di mata kalian itu lebih kecil ya dibandingkan dengan rambut akan tapi kami menganggapnya di masa Nabi termasuk perkara-perkara yang membinasakan minta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Selagi Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita, bergeraklah hati kita, menjadilah radar yang sensitif. Ketika berbuat salah, maka segeralah kita tahu bahwa itu perbuatan salah. Dan jangan biarkan, karena kalau dibiarkan, akan diberikan kehidupan yang sempit. Ya. Allah Taala. berfirman, dzikri fa dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ketika dia tahu bahwa itu perbuatan dosa dan berpaling, maka dia akan disempitkan. Disempitkan dari apa? Dari bertobat kepada Allah akan dibiarkan. Ya. Ketika Allah SWT sudah memberikan peringatan, tapi dia tidak peduli, akan dibiarkan. Ya. Wa amma man bakhila istaguna wa kadzdzaba bil husna fasar yasirhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, orang yang kikir tidak mau ngasih dan dia tidak butuh kepada Allah, dan mendustakan surga akan dibiarkan dia dalam kesesatan, akan dibiarkan dia dalam kesulitannya. Artinya tidak bisa keluar dari perbuatan itu. Kecil orang yang dirahmati Allah. Dan orang yang dirahmati Allah adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan berikan jalan. Akan kami tunjukkan jalannya. Balasan-balasan sesuai dengan amal perbuatan. La in syakartum nakum. Kalau kalian mau bersyukur akan ditambahkan. Ifadillah yafatka Jangan Allah, Allah akan menjagamu. Nabi mengatakan ta'aruf ila Allah fil rahwa ya'rifka fi Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika dalam keadaan sedih. Maka kalau kita mau berbuat baik, Allah akan menilai perbuatan kita. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, Allah akan melihat perbuatan kita, rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Bertobatlah, Allah akan melihat tobat kita. Taatlah kepada Allah, Allah akan menilai ketaatan kita. Dan akan membalas semuanya itu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita tidak mau, maka kita akan dibiarkan. Kalau kita tidak mau masuk surga, akan dibiarkan. Setiap umatku masuk surga, kata Nabi. Kullu ummati yatakuluna jannah. Illa man aba. Semua umatku masuk surga, kecuali tidak mau. Ya. Fakalu, "Waman ya ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? "Waman ata'ani dakhala al-jannah waman man 'asani aba." Setiap orang yang tak kepada aku masuk surga dan setiap orang yang bermaksiat aku berarti dia tidak mau masuk surga. Artinya kalau kita tidak mau bertobat kepada Allah akan dibiarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nauzubillahi min dalik. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Selanjutnya kami kembalikan waktu kepada al fawaz Ta'ala. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya khotbah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada beliau. Untuk Anda bisa hubungi kami di 021 823 6543 atau dengan melalui pesan singkat di 081 989 6543. Namun sebelum kami eh, hadirkan sesi tanya jawab, kami akan rehat sejenak dengan jeda berikut ini. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Ikhwatan Islam, selanjutnya kami akan Eh, berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya pada Ustadz secara langsung di kesempatan sore hari ini. Dan sudah ada Ibu Nani dari Depok yang sudah masuk untuk eh, penanya berikutnya. Eh, yang pertama, eh, penanya yang pertama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, silakan Ibu. Ya, mau menanyakan sesuatu, saya tapi Afwan tidak sesuai dengan topik ini. Saya membaca buku Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid itu hmm. tentang hukum wajibnya cadar sama membaca buku Syekh Nasruddin Albani tentang uh, sunnah uh, pendapat beliau tentang sunnah Cuman agak sedikit membingungkan begini di buku Syekh Albani itu ada hadis asma yang e, kata Rasulullah jika se, e, sudah balik maka tutuplah semuanya kecuali ini dan ini yaitu muka dan telapak tangan. Tapi hadis itu saya tidak temukan di bukunya Syekh e, Bakar bin Abdullah Abu nah, Zaid. Nah, sebenarnya ulama uh, yang mewajibkan cadar mem memandang hadis yang asma tadi itu hmm. uh, penafsirannya bagaimana hmm. dan menurut Ustadz mana yang lebih rojih gitu apakah yang hmm. wajib atau sunnah itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah oh. pembahasan uh, mengenai cadar ini bagaimana Ustadz? Ya. Akan diangkat ya, silakan Iya Ya memang perkara ini khilaf ya di antara para ulama perbedaan pendapat di mana perbedaan pendapat itu ya uh, kita tidak bisa memaksakan satu sama lain ya yang pasti juga di dalam ayat menunjukkan seperti kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum katakan kepada orang beriman agar menundukkan sebagai dari pandangannya ini menundukkan pandangan ya menunjukkan bahwa ada yang dipandang ya kemudian juga ketika Fadl bin Abbas ya eh, ketika ihram melihat wanita kemudian dipalingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dia tidak menggunakan cadar kemudian juga Ali bin Abi Thalib ketika melihat wanita dikatakan ya, ya Ali lakal ula walaisat lakas bagimu pandangan pertama bukan pandangan yang kedua itulah juga diantara dalil-dalil namun di samping itu juga ya banyak asar-asar yang menunjukkan wajibnya menggunakan cadar ya maka itulah khilaf para ulama ya eh, kembali kepada mana yang rojeh, maka ketika seorang mengatakan hukum as, apa namanya al asluh baratul timmah, hukum asal itu memang lepas dari tanggungan baratul timmah, yaitu tidak adanya kewajiban. Maka ketika masih apa namanya masih e, rancunya suatu persoalan, maka dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu tidak adanya kewajiban. Hmm. Maka di sini kalau kembali bertanya kepada saya mana yang rojeh, ya tampak dari eh, zahir yang ada yang roji adalah bukan yang wajib Allah alam bersawab ya namun ini tetap merupakan perbedaan antara para ulama ya namun yang utama adalah menggunakannya kembali lagi bukan berarti saya menyalahkan orang-orang yang atau para ulama yang mengatakan wajibnya menggunakan cadar ya semua adalah memiliki dalil satu sama lain dan perkara ini perkara ijtihad dan Nabi mengatakan idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza tajtahada thumma aw idza hakama fajtahada thumma akhta falahu apabila seorang hakim seorang ulama berjitihad benar dapat dua dan kalau salah dia dapat satu Allah alam demikian untuk penanya yang pertama dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Pak Mojo di Tebet namun sebelumnya kami mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat kami. eh, kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Kami persilakan Pak Mojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mojo. Ustaz, saya mau nanya eh, sesuai dengan temanya taubat. Itu di baca di Quran surat 39 ayat 53. Ayat Surat Az-Zumar ayat? Surat 39 ayat 53. Mm -hmm kemudian disambung dengan surat 3954. Hmm. Iya. Di 53-nya disebutkan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Iya. iya. Terus di 54-nya dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kepada kepadamu mm -hmm. dan kamu tidak dapat ditolong lagi. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, saya nah, itu hidup di keluarga yang tadinya itu ada unsur uh, mendekati semacam kesirikan misalnya kalau panen padi bakar kemenyan dulu iya. gitu hmm, hmm. segala macam itu dan lain-lain yang menjurus ke sana. Iya. Tapi yang janji sesungguhnya lemah dosa semuanya ini eh, apakah yang semacam itu bisa diampuni juga. Hmm. Artinya mau syirik besar maupun syirik kecil. Karena ada firman Allah yang lain yang mengatakan dosa syirik tidak bisa diampuni. Hmm. Eh, saya berpegang pada surat 354 dan 53 saya punya yakin mestinya bisa gitu. Iya. Uh, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Pak Mujur. terima kasih jazakallah khairan silakan Ustaz. Iya. Uh, tidak tidak ada pertentangan semuanya itu hmm. ya ayat satu dengan lain tidak bertentangan kaidah harus dipegang ya bahwa ayat satu dengan yang lain tidak akan ada pertentangan ayat dengan hadis yang sahih tidak akan pernah bertentangan hadis sahih dengan yang lain yang dengan yang sahih yang lain tidak akan pernah bertentangan bahkan saling menjelaskan bukankah Allah berfirman afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran Tidakkah mereka mempelajari Al-Quran, tadabur Al-Quran, seandainya Al-Quran datang dari selain dari Allah, pasti akan banyak pertentangan, banyak kontradiksi. Maka di sini menunjukkan bahwa Quran satu dengan yang lain tidak akan bertentangan. Hadis yang sahih tidak bertentangan dengan Quran. Dan hadis yang sahih tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya. Bagaimana cara pemahaman ini? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' ya dalam surat An-Nisa ayat 116 bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya sebagaimana Al-Hafidh Mukasir mengatakan dalam tafsirnya, yaitu kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, belum minta ampun kepada Allah, maka itu tidak akan diampuni. Ya, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka ini merupakan dalil ya yang dijadikan sebagai i'tiqad oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa kalau orang mati dalam keadaan bertauhid tidak melakukan kesyirikan maka meskipun dia punya dosa besar ya masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Artinya apa? Artinya orang yang berbuat dosa besar belum minta ampun tapi dia mati dalam keadaan bertauhid maka dia berada tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka dia diampuni. Ya, tanpa disiksa dahulu, meskipun belum bertobat dari dosa besar atau dosa kecil. Ya, baik diampuni karena disebabkan banyak hal diantaranya dapat syafaat dari Nabi. Ya, kemudian yang kedua adalah mendapatkan uh, ampunan karena musibah yang dialaminya Ya. Namun syafaat Nabi tidak mungkin didapatkan oleh orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli nabiin dakwatun mustajabah." Wa ta'ajjala kullu nabiyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a akhrajahu muslim wa al-bukhari wa muslim setiap nabi punya doa yang mustajabah dan masing-masing nabi menyegerakan doanya di dunia ini. Namun aku simpan doaku dari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Dan insya Allah syafaat tersebut akan didapatkan. Bagi siapa? Bagi orang dari umatku yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kalau orang yang berbuat kesyirikan kemudian belum minta ampun mati dalam keadaan begitu, maka matinya dalam keadaan musyrik tidak akan pernah diampuni Allah Bahkan amal-amal kebaikan mereka tidak akan pernah ada gunanya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, ini Nabi Muhammad yang itu Lain asyrakta, mukhatabnya Nabi Muhammad. Tapi lil jami, yashmal lil jami, meliputi semuanya. Kalau Nabi saja dikatakan begitu, mimbabil aula umatnya. Lebih utama umatnya. Kalau engkau Muhammad menyekutukan Allah, maka gugurlah semua amal perbuatanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 53 54 ini ya, maka orang-orang yang berbuat dosa di sini adalah berbuat dosa apa saja. Allah akan mengampuni semuanya kalau mereka mau minta ampun. Kalau belum minta ampun, maka ada dua. Apabila perbuatan itu syirik, belum minta ampun mati, tidak akan pernah diampuni, tempatnya neraka kekal di dalamnya. Apabila dia melakukan dosa yang lain selain syirik, maka dia tahta masyiatillah. Matinya bertauhid, maka tahta masyiatillah. Berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki akan mengampuni, kalau Allah menghendaki akan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan keadilan Allah. Namun kalau itu berkaitan dengan hak Allah, dan kalau berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus dikembalikan. Kalau enggak, Allah akan mengembalikan kepada anak Adam nanti di akhirat. Dikembalikan kepada mereka. Seperti yang pernah hadis yang saya sampaikan, ya, yaitu tentang al-muflis, atau deru nama al muflis فقالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم Nabi bersabda, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Apa jawaban sahabat? Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Apa jawaban Nabi? Jawab orang yang bangkrut adalah dari umatku yang nanti pada hari kiamat mereka bawa pahala solatnya, zakatnya, puasanya. Akan tapi dulu orang ini mencaci maki orang lain, menuduh orang lain berzina, menumpahkan darahnya, makan hartanya tanpa hak, ya, makan hartanya tanpa hak, menumpahkan darahnya, kemudian memukulnya, mengambil kehormatannya, maka tidak mungkin orang bisa membawa pahala sholat zakat pada kiamat ya kalau dia matinya tidak bertauhid. Sebab kalau tidak bertauhid alias syirik menyekutukan Allah layah beton na amaluk gugur semua amalnya. Berarti dia bertauhid sehingga dia bisa bawa pahala-pahala sholat zakat dan puasa. Namun karena dia dolim mengenai manusia menganiaya kepada manusia, menyakiti manusia, maka dikembalikan kepada manusia. Artinya dihisap dan diberikan kebaikan-kebaikan sholat dan zakatnya kepada orang yang disakiti. Sehingga sudah habis kebaikannya belum impak, kejelekan orang itu diberikan. Nah, maka di sini harus bedakan kepada Bapak yang menanyakan, kalau itu syirik, itu halah berkenaan dengan zolim kepada Allah. Ya, kalau zalim zalim ada tiga macam, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada kepada hamba sesama hamba. Kalau zalim kepada Allah, ya, yaitu kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dan tidak itu tidak boleh dan tidak akan diampuni kalau belum minta ampun. Tapi kalau sudah minta ampun, banyak Umar bin Khattab dulu juga musyrik, benar musyrikin. Ya, kemudian Abu Sufyan, ya. dan lain sebagainya banyak sahabat-sahabat yang mulia yang dulunya muslim minta ampun diampuni semuanya karena masuk Islam Islam itu ya itu kublah Islam itu menghapus dari semuanya nah kalau belum minta ampun meskipun banyak perbuatan baiknya tidak akan pernah diampuni namun kalau dia mati punya dosa ya besar maupun kecil sementara belum minta ampun dan matinya bertauhid tidak menyekutukan Allah maka akidah alusunnah sebagaimana penjelasan Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah atau hawiyah dan yang lainnya ini akidah alusunnah maka orang tersebut berada di bawah kehendak Allah kalau Allah menghendaki diampuni kalau tidak maka dimasukkan neraka namun tidak kekal yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada keimanan meskipun sebesar biji zarrah tidak kekal dan kalau tidak mau syirikan kata Allah ya bin Adam innaka law atani ataitani bi kurabil ardi khotaya summa laqitani la tusyrik billahi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan wahai anak Adam seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi tapi engkau tidak menyekutukan aku ya ketika matinya tidak berubah melakukan kesyirikan maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi kurang nah ini diampuni kalau Allah menghendaki apa dalilnya surat An-Nisa tadi 116 wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha demikian Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi. Berikut ada penelpon yang ketiga kami angkat dari Ibu Imah di Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Eh, di kampung saya ada kebiasaan kalau beli barang mewah hmm. mahal hmm. itu sebelum dimanfaatkan harus diselamatin dulu, maksudnya dipikir hmm. selamatan gitu. Diberi doa-doa tertentu ya, ya? iya, ya. Hmm. Dan itu termasuk syirik bukan? Hmm. Nah, terima iya. kasih ibu Ima. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sebenarnya tidak tidak ada hmm. seperti itu. Hmm. Kalau kita mau bersyukur kemudian mau bersedekah, iya. ya nggak ada masalah. Kita bersyukur pada Allah kemudian kita bersedekah ya ada masalah dan memohon ampun kepada Allah ya kemudian mohon keselamatan kepada Allah bertawasul dengan perbuatan baiknya untuk mendapatkan keselamatan itu disyariatkan ya secara mutlak dalam pengertian bersyukur namun lihat kegiatannya kalau misalkan diselamati dalam pengertian kumpul bareng-bareng doa bareng-bareng ya kemudian di situ ya banyak biasanya acara-acaranya tuh kirim kirim apa namanya bacaan-bacaan kepada orang meninggal dan seterusnya maka itu tidak disyariatkan masuk kepada perbuatan-perbuatan yang tidak karena itu perbuatan bid'ah. Demikian tidak sampai hmm. kepada kesyirikan. Namun kalau sampai doanya minta kepada selain Allah perlindungan sebagaimana uh, supaya ditimbuk uh, apa namanya diselamatkan dari mara bahaya seperti orang yang minta izin kepada yang menjaga gunung ya seperti orang dahulu wakana eh, wakana min wa wakana minar rijal Wa kana rijalu minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum mirraqa. Ya, adalah sebagian manusia itu minta perlindungan kepada sebagian jin dan itu menambah dosa bagi mereka. Demikian. Nah, selanjutnya kami akan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya, dari ya. uh, saudara Eko di Jakarta dan uh, saudari Laila di Cikarang yang bertanya hal yang sama. Ya. Ustaz, apabila seseorang bertobat Eh, apabila seseorang berbuat dosa waktu di dunia kemudian ia bertobat, apakah di akhirat nanti dosa-dosa yang ia lakukan akan ditampakkan oleh Allah Taala dan akan mendapatkan balasan dari dosa-dosa yang ia lakukan ya yang setelah itu bertobat. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah Khair. Iya. iya. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat yaitu tobat dan nasuha, maka tidak akan disiksa oleh Allah ya Sebab Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya benar-benar bertobat dengan syarat-syarat yang sudah sudah kami jelaskan, maka seperti orang yang tidak punya dosa, ya, yang tidak punya dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi wa adbi as hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik karena itu bisa menghapus maka kalau orang sudah bertobat maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala demikian Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali ada Umu Azmi di Jakarta yang bertanya, Ustadz saya e, pernah mendengarkan sebuah pembahasan bahwa e, bahwasannya apabila e, seseorang mengambil harta orang lain lalu sampai saat ia mau bertobat tetapi tidak mempunyai harta yang cukup untuk mengembalikan harta tersebut, kemudian e, dia khawatir orang yang pernah diambil hartanya marah apabila ia menyampaikan permohonan maaf apa uh, kemudian uh, dijelaskan bahwasanya cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya. Iya. Uh, benar ada juga pendapat yang mengatakan demikian ya dan itu merupakan uh, pendapat di antara ulama ya dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya bagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa kalau orang tersebut e, berbuat dosa apakah kepada orang lain seperti hartanya atau harga dirinya apakah dia istor al alam ya disyaratkan untuk memberitahu kepada dia kalau kita melihat hadis ya mangkanat lahu ya mangkanat e, mangkanat lahu matlamatun li akhih falyatahallalha minhu rawahu bukhari barang siapa yang punya kedoliman kepada saudaranya mintalah dia dihalalkan darinya maka melihat ini ya dia harus ngomong kepada saudaranya dengan tobatnya ini ya sehingga apa sehingga saudaranya halal apa tidak namun kalau dikhawatirkan marah dan seterusnya memang di sini bagaimana juga uh, eh, Imam Muhammad bin mengatakan ya cukuplah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau memang dikhawatirkan marah dan seterusnya. Namun kalau kita lihat hadis, kalau memungkinkan untuk minta maaf, mintalah maaf kepadanya, minta dihalalkan. Kalau tidak memungkinkan, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak memungkinkan di sini mungkin belum bisa ada gantinya. Ya, tidak mungkin di sini barangkali juga kalau ngomong bisa marah dan seterusnya dan akan nafsadah yang akan timbul maka cukuplah dia minta Allah minta ampun kepada Allah, kemudian membicarakan di depan orang banyak kebaikan-kebaikan orang tadi yang didolimi atau yang diribahi dan seterusnya. Kemudian kalau sudah ada harta, maka kalau bisa dikembalikan kembalikan kalau enggak disedekahkan yang pahalanya ditujukan kepada orang tersebut. Demikian. Nah, Allah selanjutnya dari pesan singkat kembali dari uh, Bapak Bazi, uh, eh, Ustadz apakah hubungan antara Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 93 eh, yang di situ ada terdapat la, lafad eh, eh, fi eh, fajazauhu jahannamu khalidan fiha eh, kemudian dikaitkan dengan uh, suatu hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang mempunyai iman maka dia tidak akan kekal di neraka. Bagaimanakah penjelasan dan menjama dari dua nas ini, Ustaz? Anisa ayat berapa? Ustaz? Ayat 93, Ustaz. Iya, iya. Nah dalam surat An-Nisa 93 wa may yaqtul mu'mina nah. muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja maka balasannya neraka jahannam kekal di dalamnya dan Allah marah kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan baginya adab yang sangat agung. Nah, di sini memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah mengartikan dan fiha di situ ya uh, eh, etikot eh, akidah ahli sunnah wal jamaah ya hanya perbuatan syirik saja ya atau orang yang dikeluar dari Islam menjadi kafir ya itu yang masuk ke dalam neraka selama-lamanya kalau dia belum minta ampun atau mati dalam keadaan keadaan kafir karena orang yang mati dalam keadaan kufur ya dalam keadaan kafir maka tidak ada tobat baginya sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 18 yaitu walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'adna lahum adaban alima tidaklah ada tobat bagi orang yang berbuat dosa hingga dia menghadapi kematian lalu mengatakan saya bertobat dan tidak pula at-taubah bagi orang yang mati dalam keadaan kafir Nah, maka di situ ke, orang yang mati keadaan musyrik dan melakukan kesyirikan atau kafir, maka tempatnya kekal di dalam neraka. Adapun yang lain dosa yang lain tidak kekal di dalam neraka. Ya, itu akidah halus sunnah. Maka bagaimana memahami ini? Kalau membunuh dengan sengaja ini, maka di sini para ulama mengatakan dan fiha itu khalid di sini bukanlah kekal akan tetapi apa waktu yang sangat lama ya dan maka di sini dan fiha itu waktu yang sangat lama ya ya waktu yang sangat lama demikian nah. Tapi selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat eh, pertanyaan dari Ibu Ara di Bekasi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya. Baru kawah yang ingin saya tanyakan ini, saya dulu pernah punya utang sama seorang ini tukang sayur. Yang nggak banyak sih, cuman seratus rupiah. Hmm. Terus orang itu sekarang udah meninggal, sedangkan ahli warisnya juga sudah saya nggak tahu berada di mana. Iya. Hmm. Saya kepingin nyari mau bayar utang sama ahli hmm, warisnya hmm. juga nggak nggak mungkin. Iya. Hmm. Terus apakah boleh saya itu uang itu saya infakan ke orang lain atas nama dia? Hmm, hmm. Karena saya kepikiran terus seolah gimana ya ntar ini apa namanya amalan-amalan saya nggak diterima terus takutnya nanti kalau sudah hari akhir kan iya, dimintai iya, jawabannya Nah, gitu. nah terima kasih ibu jazakillah khairah nah iya. silakan, Iya. Nah. jadi sebagaimana sudah kami sampaikan, kalau keadaannya seperti itu, seperti yang, yang apa Ibu sampaikan, maka sedekahkan ya yang pahalanya ditujukan kepada yang meninggal karena itu memang hartanya dia. Demikian, ya tidak hmm. sulit. Nah, Demikian. Nah, nah, terima kasih. Dan selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali di 0218236543. Masih ada waktu tadi ya untuk ke eh, pertanyaan berikut. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Pak? Dari Ciputat nih. Hmm, silakan Bapak uh, ada sekelompok ustadz yang uh, bikin setiap teman bahwa mengawali ceramah dengan mengucapkan salam itu tidak junnah katanya gitu karena Nabi hmm. tidak pernah melakukan seperti itu. Hmm. Saya tanyakan apa benar apa tidak hujah ini Ustaz? Iya. Syukran. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya, Ustaz? Ya, tidak ya. Juga saya sampai ada hadis yang sudah pernah saya baca bahwa beliau juga memulai dengan salam ya nggak benar kalau mengatakan demikian hmm. ya hmm. Ya. ya, jadi enggak ada, ada masalah ucapan salam Tidak ada masalah sama iya ya, ya. demikian Allah Allah. Nah, ya. nah, berikut dari penelpon kembali kami persilakan di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, dari mana Pak? Abu Jawar. Ya, mohon maaf Bapak dikecilkan radio monitornya Pak karena ada feedback. Silakan. Ya. Ustaz, anak ingin tanya. Kadang-kadang anak terjebak di misalnya anak ngadirin acara pertemuan gitu ya, hafisan apa-apa. Hmm. Atau uh, ya mereka baca baca baca doa untuk arwah segala macam. Tapi kan anak nggak mungkin langsung keluar dari dari kumpulan itu untuk untuk menghindari itu karena yeah. Hmm. mungkin mudaratnya akan lebih besar. Yeah. Nah, kira-kira anak bertahan di pertemuan itu Eh, anak dosa ya Ustaz ya. Hmm. Tapi anak karena bukan karena nggak mampu langsung pergi aja karena mungkin menjaga perasaan orang yang ada di situ juga kan. Saja kalau lain. Iya, iya, iya. iya. Eh, kepada Bapak yang bertanya, memang sering dihadapi masalah seperti itu, maka se apa namanya? Uh, kalau kita berada melihat sesuatu yang salah, ya. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi fa dhalika naful iman Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubalah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati, pada itu lemahnya iman. Tapi dengan hati ini harus ditinggalkan, ya. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman, "Weda sami'tum ayatillah ifarubiha wa yustahzau biha Fala ta'udu ma'um hatta yahudu fi hadisin ghairi. Ya, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah di kufuri, diingkari, diperolok Allah, ya, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka pindah kepada pembicara yang lain. Maka di sini untuk menghindari e, keadaan yang demikian, maka adalah harus diantisipasi sebelumnya. Bagaimana antisipasi pemahaman ini sering saya sampaikan pada majelis-majelis, ya, sikap mudara dan mudahana. Di mana mudara ini sikap lembut kepada manusia tanpa mengorbankan agama. Ya, dan mungkin bisa diantisipasi. Adapun mudahana, ya sikap lembut kepada manusia tidak ingin melukai perasaan mereka, tapi mengorbankan agama, maka ini yang dilarang. Ya, waktu lautud hinu faidinun. Mereka ingin Muhammad, seandainya engkau mudahana, mereka pun juga mau mudahana. Maka tinggalkanlah yang seperti itu. Ya, maka saya, janganlah diantisipasi sebelum berada dalam majelis itu. Dan e, banyak di ya, asar-asar dari salafus soleh ketika mereka melihat kemungkaran mereka meninggalkannya. Sehingga sebelum terjadi itu supaya nggak nggak apa namanya terjadi efek samping yang tidak diinginkan, maka adalah antisipasi. Demikian Allah alam. Hmm. Nah demikian untuk berikut kami masih ada uh, kesempatan untuk anda yang bertanya melalui telepon di 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan ibu. Ustaz mau tanya tanda-tanda dari taubat nasuha itu apa hmm, ya? Iya. Ya, Tentang uh, tanda-tanda taubat nasuha Ustaz. Oh, iya. Nah, itu saja Ibu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz orang yang bertobat dengan tobat nasuha berarti dia tidak kembali kepada perbuatan itu ya dengan syarat-syarat yang uh, sudah kami sebutkan ya kalau orang benar-benar dia bertobat dia ikhlas dan bertobat kepada Allah menyesal an-nadam al-iqla ad-dambi dia tidak pernah meninggalkan perbuatan dosa itu ya dan dia berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Dan kalau berkaitan dengan hak anak Adam, kembalikan minta maaf ya kalau memungkinkan. Kalau enggak, mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang yang disakiti tadi serta membicarakan kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan yang sebenar ya maka itulah taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Ya, kalau kita ya bertobat kepada Allah kemudian kembali lagi ya dalam pengertian kembali di sini dengan sengaja dan ini maka bukanlah taubatan nasuha. Demikian. Nah, masih ada waktu Ustadz untuk uh, pertanyaan berikutnya. Nah, Baik, ya. nah, kami angkat dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Bapak Yasin ini dari Kemayoran. Ahlan, silakan Bapak Yasin dengan uh, pertanyaannya. Iya, saya mau bertanya Pak. Uh, saya ini punya utang di daerah Cilegon Iya. Itu sudah satu tahun lebih kira-kira. Iya, Saya mau mau bayar itu bagaimana ya Pak ya? Sedangkan hmm. uh, eh, orang-orangnya aja tidak ada gitu. Maksudnya tidak diketahui keberadaannya gitu Pak? Iya Pak. Hmm. Iya, ah, gitu iya. aja ya Pak ya. Iya. nah, ya, terima, kasih Pak. Nah. Iya. pertama usahakan untuk mencari ahli warisnya. Hmm. Kalau orang itu nggak ada ahli warisnya. Kalau memang tidak ada ahli warisnya, ya maka sedekahkan ya harta itu dan tunjukkan kepada orang yang memilikinya. Ya. Hmm. Kalau suatu saat orang itu minta minta datang ketemu, maka kembalikan dan sedekah itu adalah bagi bapak. Ya. Karena uh, Ahmad, Allah Muslim tidak halal harta seorang kecuali dengan kerelaannya. Nah, Ketika kita menganggap orang itu sudah nggak ada, sulit dicari, sudah upaya pencarian sudah dilakukan, dan kita sedekahkan, ya, kita sedekahkan, lalu ternyata orang itu masih hidup dan datang minta uangnya, kita kembalikan, maka sedekahlah dari dari kita, insya Allah Allah akan mencatat untuk kita demikian. Nah, Nah, masih dari penelpon ada Ibu Yati di Kalibata, Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya mau menyambung pertanyaan Bapak yang tadi masalah ya, uh, di suatu perkumpulan nanti terjebak acara-acara bid'ah. Hmm. Itu bagaimana seandainya kita itu pada saat acara-acara bid'ah itu kita tidak tidak ikut tapi kita menyingkir dulu gitu. Iya. Nanti hmm. setelah itu selesai kita iya. ikut hadir. Apakah hmm. boleh begitu? Iya, iya. Ya, iya terima betul. kasih Ustaz. Ah, Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam. Betul ya, dengan cara begitu. Maka ketika sebagaimana tadi eh, wa idza sami'tum ayatillah yufaru biha wa yastahza'u biha fala taqutum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, apabila mendengar ayat Allah dan apa diingkari dan diperolok-olok dan potensi ada kemungkaran maka tinggalkan sampai kembali kepada pembicaraan yang lain ya sampai kembali kepada pembicaraan yang lain maka kalau sudah selesai tidak ada masalah kita bersama dengan mereka ya karena kata Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika menjelaskan hadis Nabi uh, Umar mengatakan bayi nama Indah Rasulullah SAW ya itulah lainnya rajulun Syadidus syadidus Syar. Ketika kami duduk bersama Rasulullah tiba-tiba ada orang laki datang yang bajuannya bajunya putih bersih kemudian rambutnya hitam lebat ya. Nah, di sini kata beliau menunjukkan Rasulullah itu bergaul dengan orang bergaul dengan dengan orang maka hukum asal bergaul bersama manusia itu ya bersama manusia adalah uh, dianjurkan ya dianjurkan afdol, utama. Namun apabila orang tersebut khawatir agamanya rusak, maka lebih baik dia yang menyendiri demikian. Kalau yang dia bisa membawa diri, nggak ada masalah. Lebih utama bergaul. Maka di sini bisa dipisahkan ketika acara nggak benar, ya ditinggalkan. Ketika ada acara yang benar, dia bersama lagi, ya apalagi ada kemungkinan peluang untuk bisa mendakwai hmm. mereka dan pengertian bisa memberikan keterangan, suruh dengerin radio roja, dikasih majalah, dikasih buku, ya. dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang itu memiliki hubungan mukaddimah dahulu yang baik iya. dia bisa bercengkrama dengan mereka demikian Taib, hmm. Ustaz, selanjutnya uh, mungkin ini pertanyaan yang terakhir saja ya, ah, dari ya, pesan ya. singkat dari saudari Fitri di Subang yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara ataupun uh, kiat yang uh, bagus untuk bisa memberikan uh, nasihat dan menyadarkan rekan-rekan uh, dari uh, kesalahan dan kemaksiatan karena sebagian di antara mereka uh, sudah tidak mempan lagi untuk dinasihati. Demikian pertanyaan dari ibu atau saudari Fitri di Subang, Ustaz. Iya. Ya, nasihat adalah agama, ya. Adinun nasihat, agama adalah nasihat. Maka kiatnya pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kita memberikan nasihat bukan karena yang lain, ya. Ikhlas karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melihat orang ya, orang salah itu dengan kaya mata cinta. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi fil ma yuhibbu nafsi. Tidaklah sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka ketika Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang orang yang belajar ilmu kalam, apa apa hukumannya? Kata beliau di dicambuk dengan sandal, dipukul dengan sandal dan diarak. Nah, bagaimana Syaikhul Islam Ibn Taimah ketika ditanya tentang jawaban itu, apa kata beliau? Melihat orang yang melakukan salah itu adalah melihat dari dua kacamata, ya, ainul qadar dan ainul rahmah. Pertama ainul qadar, orang yang berbuat dosa dan kesalahan itu enggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya meskipun ini takdir kauniyah bukan takdir takdir syariah. Takdir kauniyah ya, bukan takdir syariah. Takdir syariah Allah enggak ridho Sebab nggak ada semua terjadi di permukaan bumi kecuali dengan ketentuan Allah dan kehendak Allah. Maka lihat dari kacamata itu bahwa ini sudah kehendak Allah, yaitu kauniyah bukan syariah. yang kedua ainur rahmah, melihatnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, yaitu tadi bahwa kasihan orang itu berbuat dosa karena akibatnya dari perbuatan dosa itu ya sehingga dengan kita melihatnya dengan pandangan rahmat ya dengan hadis tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi tidak ber, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya maka dengan kasih sayang dia mencoba bagaimana saudaranya itu bisa keluar dari dari kesalahan pertama dengan ikhlas yang kedua dia eh, apa namanya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi orang itu dapat hidayah dan yang ketiga nasihati dengan lembut Imam Syafi'i mengatakan madatni bi nushika fi infiradi wa in nasihata fil jamaah li'annaha naw'un min at-tawbihi la ardu istima'ahu ya telah memperbaiki aku nasihatmu ketika aku sendiri dan jauhkan nasihat di depan orang banyak ya karena itu merupakan jenis untuk melecehkan, menjelek-jelekkan dan aku tak suka mendengarkannya. Maka ikhlas, yang kedua adalah mendoakannya, yang ketiga dengan perasaan cinta, kasih sayang kepada saudaranya itu, dan yang keempat jangan mempermalukannya, akan tetapi bawalah ke tempat kesepian, ngomong dengan lembut, ngomong dengan baik, maka insya Allah mudah-mudahan itu diantaranya ya kiat dalam memberikan nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, bersabar bersabar. Hmm. Karena apa? Inna la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Kita hanya memberikan hidayatul irsyad. Inna la tahdi ila surati mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu hidayatul irsyad eh, bukan hidayah itu taufik. Bagaimana Nabi mencoba dan merayu pamannya Abu Talib untuk masuk Islam tapi geleng-geleng kepala. 40 tahun bersama Nabi dan membantu Nabi dalam dakwah tapi tidak bisa, tidak mau masuk Islam. Semua apa? Hidayah taufik dari Allah Rabbul Alamin. Demikian. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi dan tanya jawab tadi. Mungkin ada satu kesimpulan akhir atau penutup silakan Ustaz. Ya. Baiklah, ya. Eh, kesimpulannya adalah bagi orang yang bertobat maka benar-benar taubatnya nasuha, maka orang itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian bagi orang yang bertobat akan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian uh, ingatlah bahwa perbuatan dosa itu akan melahirkan keburukan yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yaitu akibat dari perbuatan dosa dalam kehidupan dunia yaitu hubatul ma'asi uh, ad-dunyawiyah yaitu akibat-akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya wa jazakumullah khairul jaza dan kepada akhwat jazakumullah khairan ya barakallahu fikum sampai di sini Allah والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين